Oh belum. Tapi dicuci tak? Dicuci juga kan? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد Kita masuk bab yang terakhir dari kitab tauhid dengan qaul al-qaul sadid fi maqasid tauhid bab yang di sini sadis wasitun bab yang ke-66 bab yang boleh dikatakan sebagai tanbih untuk mengingatkan kita tentang hal-hal yang sudah kita lewati. Yaitu bab ma jaa fi qaulillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi. Al ayah tentang sikap ya, apa, namanya bahwa kalau kita kita dipahami dari sunnah apa beliau menjadikan ini sebagai judul ya artinya bahwa jatuh ke dalam salah satu jenis kesyirikan besar ataupun kecil itu termasuk perbuatan yang artinya menunjukkan bahwa orang itu tidak memuliakan Allah dengan semulia-mulianya. Dan itu tidak hanya ayat ini tidak hanya berlaku untuk perkara yang terkait dengan tauhid mah. Tidak hanya terkait dengan tauhid. Di dalam Al-Qur'an yang anak ingat ada dua. Ayat ini satu dengan satu lagi surat Al-An'am وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء mereka mengatakan atau apa namanya mereka yang tidaklah memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya orang yang ketika mereka mengatakan bahwa Allah tidak mungkin tidak pernah menurunkan kepada seseorang seorang manusia apapun tidak pernah ada Allah menurunkan satu kitab kepada seseorang Artinya mereka mengingkari risalah. Dalam hal ini mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW itu berarti tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, dalam hal ini melakukan kesyirikan baik itu dalam rububiyah, dalam asma wa sifat dan uluhiyah Allah termasuk perbuatan tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Di bawah itu melihat penjelasan beliau menukil mentahqiq menukil dari perkataan Ibnu Qayyim fama qadara fama qadara Allah fama qadara man hadha sya'nuhu wa 'azamatuhu haqqa qadrihi man asyrak man yang pertama itu sebagai maf'ul bih man yang pertama itu sebagai maf'ul bih man yang kedua itu fa'ilnya Man yang kedua itu fa'ilnya. Fa'il dari nah, eh, itu dinafikan oleh beliau. Ini sudah kita lewati dalam ad-da'wa dawa. Jadi tidaklah orang eh, tidaklah memuliakan kalau kita apa yang kita artikan letter susah. Ini anak-anak anak balik menerjemahkannya. Maka orang-orang yang man asyraka ma'ahu fi ibadatihi. Nah mulai dari situ. Orang-orang yang mempersekutukan Allah bersama Allah dalam beribadah kepada Allah. Man laisa lahu syai'un min dzalika albatta. Yaitu siapa saja yang sama sekali laisa lahu syai' tidak memiliki apa-apa sedikit pun albatta sama sekali Nah, orang-orang yang melakukan kesyirikan seperti ini, perbuatan-perbuatan syirik ini, ma qadarallah man hadza sya'nuhu adamatuhu. Tidak mungkin dia dikatakan memuliakan Allah, memuliakan zat yang seperti ini keadaannya, azamahnya. Jadi bisa pahamnya? Nah, man yang kedua, man asyraka itu pelaku dari ma qadar. Jadi perbuatan qadar yang awal. Ma nafiyah yang pertama itu manya manafia. Menyatakan tidak. Jadi tidak kalau kita artikan secara anu tidaklah memuliakan zat yang seperti ini keadaannya dan keagungannya dengan sebenar-benar pengagungan orang-orang kan susah kan? Nah, jadi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah di dalam beribadah, berdoa kepada selain Allah, minta syafaat kepada selain Allah, minta barokah kepada selain Allah, makhluk-makhluk yang sama sekali tidak punya. Makhluk-makhluk yang sama sekali tidak kuasa untuk memberikan kepada mereka sesuatu yang mereka pinta. Bal huwa a'jazu syai'in wa bahkan mereka adalah makhluk yang paling lemah dan paling tidak mampu. Maka orang-orang yang seperti ini melakukan kesyirikan kepada Allah bersama Allah dalam beribadah kepadanya, itu ma qadarallaha ma qadara man hadza sya'nuhu 'azamatuhu. Tidaklah mereka itu memuliakan zat yang agungnya seperti itu, yang mulianya seperti itu. Paham ya? Nah, fama qadaral qawiyyal aziza haqqa qadrihi man asyraka ma'ahu dha'ifal dalil. Tidaklah memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya, tidaklah memuliakan zat yang maha kuat lagi maha perkasa dengan sebenar-benarnya orang-orang yang mempersekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk yang lemah dan hina. Nah, jelas ini tergambar. Seperti yang dalam ayat yang kedua yang Anda bacakan tadi. Wa ma qadarullaha haqqa ma anzalallahu ala basharin min syai'. Tidaklah mereka memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Siapa? Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak pernah menurunkan apapun kepada seorang manusia. Berarti tidak pernah ada turun Al-Quran ini kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka yang tabarruk kepada selain Allah. Apalagi kepada binatang jadikan berkah kotorannya. maka Ma Allah hak qadrih. Yang mempersukutukan bersama Allah makhluk yang lemah, makhluk yang hina. Wa maka darahu hak haqqa man qala innahu lam yursil ila khalqihi rasulan wala anzala kitaban. Ini dalam surah Al-An'am. Tidaklah memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah lam yursil ila khalqihi rasulan. Tidak pernah menuntus orang rasul kepada makhluknya. Tidak pernah pula menurunkan kitab. Wa kadalik ma qadaruhu haqqa qadrihi man nafa haqa'iqa asma'ihil husna wa sifatihil ula tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya orang yang menafikan hakikat asma al husna makna-makna hakiki dari asma al husna dan sifat-sifatnya yang maha mulia makna-makna hakiki ini jangan kita artikan sebagai makna-makna yang sesuai dengan makhluk tidak tapi dia karena dia disandarkan kepada Allah maka makna yang hakiki adalah makna yang hakiki sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah laisa kamitslihi syai' fanafa sam'ahu wa basarahu maka dia menafikan lalu dia menafikan pendengaran dan penglihatan Allah wa iradatahu dia menafikan irada adanya iradah bagi Allah bahwa Allah tidak memiliki irada. wa ikhtiyarahu bahwa Allah memiliki pilihan bahwa Allah itu memilih dan selalu yang dipilih oleh Allah adalah yang terbaik Nah, Allah memilih Adam dari seluruh makhluknya untuk menjadi khalifah fil ard. Allah memilih orang-orang tertentu dari hambanya. Keluarga Nuh. Dari Nuh. Kemudian Allah memilih dari Nuh Ibrahim. Keluarga Imran. Dari Imran. Nam. Maryam bintu Imran. Ada Musa bin Imran sebelumnya. Dia memilih lagi dari keluarga Ibrahim itu Kinana dari Kinanah turunannya Ismail, dari Ismail ada Quraisy, Quraisy ada Hashim, Hashim ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Waktiarahu. Mereka menafikan Allah memiliki pilihan. Wa uluwahu Mereka menafikan tinggian Allah. Nufatus sifat yang tidak ekstrim. Dalam hal ini asyairah mereka mengingkari uluwudzat. Nah, mereka menetapkan bahwa Allah itu hanya uluwul qadar dan uluwul nam al-qahar. Tidak ada uluwul zat. Karena menganggap bahwa kalau mengisbatkan uluwul zat berarti menganggap Allah punya tempat. Nah. Mereka menafikan uluwullah. Haufa khalqihi. Di atas seluruh makhluknya wa kalamahu dan mereka menafikan kalam Allah tidak menganggap Allah itu punya kalam tidak menganggap Allah itu berbicara tidak menganggap Allah itu mengajak bicara taklimah menafikan pula taklim taklimullah bahwa Allah mengajak hambanya bicara wa kalamallahu Musa taklima ini mereka nafikan nah. mereka yang menafikan seperti ini nama-nama dan sifat-sifat Allah itu berarti tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Masuk dalam bab-bab yang sebelumnya juga, ya suudzon kepada kepada Allah. Nah, suudzon kepada kepada Allah. Wa kadzalika ma qadarahu haqqo qadrihi man qala innahu yu'aqibu 'abdahu 'ala ma la yaf'aluhu wa la lahu 'alaihi qudratun wa la ta'thirun lahu fihi al-battah Termasuk orang yang tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya adalah orang yang mengatakan Jabriyah bahwa Allah menghukum hambanya atas apa yang tidak mereka perbuat dan mengenyani mengatakan bahwa hamba itu tidak punya kudrah untuk melakukan sesuatu. Tidak ada pengaruh baginya sedikit pun kudrah dan irada yang ada pada dia sama sekali. Bal huwa nafsu fi'lir rabbi jalla jalalu Orang-orang Jabriyah mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya, menganggap bahwa perbuatan hamba itu adalah itulah perbuatan Allah sesungguhnya. Manusia itu tidak berbuat. Manusia tidak punya daya dan upaya. Manusia itu tidak punya kehendak. Majbur ala fi'lihi. Dipaksa untuk melakukan perbuatannya. Fayu'aqibu 'abdahu ala fi'lihi. Lalu dia menghukum hambanya atas perbuatannya. Fahuwa subhanahu ala subhanahu alladhi jabara al-'abda 'alaihi wajabarahu 'ala al-fi'li a'zam min ikrahil makhluk lil makhluk. Bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memaksa hambanya melakukan pekerjaan. Dialah yang menekan hambanya untuk melakukan pekerjaan. Ini pemaksaan ini jauh lebih hebat dibandingkan paksaan antara satu orang terhadap orang yang lain. Wa idza kana mustaqir fil fitar wal aqul anna sayyid law ukr law akraha 'abdahu 'ala fi'lin aw alja'ahu ilayhi thumma aqabahu 'alayhi lakana qabihan. Sudah terpatri hatinya tertanam dalam benak kita, dalam fitrah dan akal kita, seorang majikan kalau dia memaksa budaknya melakukan satu perkara ataupun mendorongnya untuk melakukan satu perkara lalu dia menghukumnya, ini dia dianggap tercela. Nah, majikan tersebut jelek kelakuannya. Kamu yang maksa kok kamu yang malah menghukum dia. Fa'adalul adilin wa ahkamul hakimin wa arhamur rahimin. Kaifa yajburul abda ala fi'lin la yakunu lil abdi fihi sun'un wa la ta'thir. Zat yang maha adil dari yang paling adil dan yang paling bijaksana, yang paling mengenam, yakni ahkamul hakimin dan arhamur rahimin yang maha penyayang dari semua penyayang. Bagaimana mungkin dia memaksa hambanya melakukan sesuatu yang tidak ada pada hamba itu pengaruh atau nah, taksir sama sekali. Artinya tidak punya kekuatan, tidak punya kehendak. Wala huwa waqi'un bi iradatihi wala fi'lihi al-batta wala fa'alahu al-batta. Tidak pula jadi ada berada dalam kehendaknya, keinginannya dan tidak pula perbuatan dia dia melakukannya sama sekali. Summa yu'aqibuhu alaih kemudian Allah menghukumnya karena perbuatan tersebut kan aneh. Jadi mereka yang menganggap berpemahaman jabar itu dianggap tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Ta'ala Allahu anluwan an zalika uluwan kabira. Wa kadzalika ma qaddarahu ma qaddarahu haqqa qadrihi man lam yasunhu an natnin wala wahsh wala khashin wala makanin yarghabu yurghabu an dzikrihi tidak termasuk orang yang memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka yang tidak menjaga Allah dari hal-hal yang berbau busuk, yang kotor, dari tempat-tempat yang tidak disukai untuk disebut, tidak mengenakan untuk disebut. Bal ja'alahu fi kulli makan. Bahkan menganggap bahwa Allah itu di semua tempat, ada di mana-mana. Wasanahu an arsyihi, menjaganya, menjauhkannya dari arsy an yakuna mustawiyan alaihi mengatakan tidak mungkin Allah menempel Allah berada di atas arsnya menganggap Allah itu berada di mana-mana ya untuk menyebutnya kita malu nah, mereka dengan gampangnya mengatakan Allah itu di mana-mana tidak di atas arsnya karena kalau Allah di atas ars berarti Allah di punya tempat ya perkataan Allah di mana-mana atau itu bukan di tempat jauh lebih jelek Padahal Allah menyatakan ilahi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa. Kepadanya naik ucapan-ucapan yang baik dan amalan saleh dia angkat kepadanya. Wa ma qadarallaha haqqa qadrihi man nafa haqiqata mahabbatihi wa rahmatihi wa ra'fatihi wa ridahu wa ghadabahu wa maqtah. Tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya orang-orang yang menafikan hakikat cinta Allah. Bahwa Allah itu tidak punya cinta tidak punya rahmat, tidak punya sifat rahmat karena sifat rahmat itu kelembekan hati. Nah, kepada yang disayangi. Nah, subhanallah, mereka definisikan mahabbah Allah, rahmat Allah dengan definisi manusia dan mereka terapkan kepada Allah. Rahmat memang sudah dikenal maknanya, apa artinya pengertiannya secara bahasa. Tergambar oleh yang di benak para sahabat Ketika Rasulullah menyebutkan, apakah mungkin wanita yang menemukan tawanan budak anak anak bayinya di dalam sebuah tawanan? Nah, kemudian dia apakah tega dia melemparkan anaknya ke dalam api? Tidak mungkin ya Rasulullah. Saking sayangnya wanita itu pada anaknya. Tergambar mereka sayangnya wanita itu. Ketika dikatakan oleh Rasulullah, "Wallahu arhamu diambil min nafsi al kama min min ahadil mar'ah ulah ila waladi ila waladiha Allah terlebih sayang kepada hambanya dibandingkan wanita itu kepada anaknya sayang yang tergambar tapi ini disemahkan kepada Allah jauh tentu lebih yang berbeda dan antara bukan kadar bukan artinya ukurannya tapi hakikatnya pun berbe berbeda hakikatnya pun ber berbeda bagaimana Allah sayangnya kepada hamba dan sayangnya makhluk kepada sesama sesama mereka. Nah, mereka menafikan hakikat mahabbah, rahmah, rah, rafah yang lebih halus daripada rahmah, ridha, ghadab dan makr, kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka anggap bahwa semua ini ditakwil. Mahabbah, rahmah itu iradatu al-in'am, kehendak Allah memberi nikmat. Sedangkan ghadab, makr itu iradatul intiqam, kehendak Allah untuk mem memberi hukuman. Mereka mengisbatkan ira iradah. Allah juga mengisbatkan pada manusia ada iradah, bahkan pada benda mati pun juga ada iradah. Nah, pada benda mati pun ada irada. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda. Yurid. Dinding itu mau roboh punya kehendak dia. Mereka takwilkan, oh itu iradah itu beda dengan iradahnya Allah. Seperti itu juga mahabbah. Seperti itu juga maha mahabbah. Nah, wa kadzalika lam yuqaddirhu haqqa qadrihi man ja'ala lahu sahibatan wala walada. Tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya orang-orang yang menyatakan bahwa Allah punya istri dan anak. Wa ja'alahu subhanahu yahullu bi jami'i makhluqatihi au ja'alahu ayna hadhihi wujud dan tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya orang yang menjadikan Allah itu menempati manjing, menyatu dengan seluruh makhluknya, bahwa semua yang ada di alam ini adalah Allah. Bahkan menganggap bahwa Allah inilah entitas asli wujud yang ada. Sedangkan yang lainnya ini adalah semu, kata mereka. Wihdatul wujud. وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه يجوز أن يؤدب أولياءه ولم يعصه طرفة عين ويدخلهم ويدخلهم دار الشقاء وأن يثيب أعداءه ومن لم يطيعه طرفة عين ويدخلهم دار النعيم وأن كل الأمر كلا الأمرين بالنسبة إليه جائز Tidak termasuk orang yang memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya orang yang mengatakan bahwa boleh-boleh saja Allah menyiksa musuh-musuhnya. Enam, menyiksa wali-walinya yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah se nah, sekejap mata pun. Dan boleh-boleh saja Allah memasukkan mereka ke dalam ini wali-wali ini ke dalam negeri kesengsaraan, neraka. Dan boleh saja Allah memberi pahala musuh-musuhnya dan orang-orang yang tidak pernah taat kepada Allah sedikit pun lalu memasukkannya ke dalam surga dan dua perkara ini bagi Allah dinisbahkan pada Allah itu jaiz perkara yang mungkin mungkin saja boleh-boleh saja nah ada tambahan untuk bantahan itu nah Nukaim menyebutkan wa kadzalika ini jelas intinya itu wa kadzalika lam yuqaddirhu haqqa qadrihi man za'ama annahu la yuhyil mauta Za'ama kafaru alla Tidaklah memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya orang yang menyatakan bahwa Allah tidak akan menghidupkan yang mati. Nah, tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya orang yang mengatakan bahwa Allah tidak akan menghidupkan kembali yang mati. Wala yab'atsu man fil bahwa Allah tidak akan membangkitkan makhluk-makhluk yang sudah jadi tanah dari dalam kubur-kubur mereka wala yajma'ul khalqa liyaumin yujazil muhsin yujazil muhsin yujazil muhsin fihi bi ihsanihi wal musii'a bi isaatihi wa ya'khudhu li wa ya'khudhu lil mazlumi fihi haqqahu min zalimihi nah tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya orang-orang yang tidak yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengumpulkan makhluknya di padang masyar pada hari yang di situ Allah memberi balasan orang yang baik dengan ihsannya orang yang jelek dengan kejelekannya dan mengambil hak orang yang terdolimi dari orang yang mendoliminya. Nah, tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Tidak sempurna tauhid orang itu kalau tidak punya ta'zim kepada Allah. Kan intinya tauhid. Nah, ini yang kita pelajari. Untuk mengingatkan kita yang di titik poin ini untuk nah hati-hati dengan kedzaliman. Ingat apa yang disampaikan khutbah dalam khutbah tadi. Ya, az-zulmu zulumat. itu adalah nanti akan berubah menjadi kegelapan di hari kiamat. Nah, kezaliman yang tidak akan mungkin dilepaskan oleh Allah. Tiga dawawin, tiga catatan yang salah satunya adalah tentang kedoliman antara sesama. Ini tidak akan dibiarkan oleh Allah begitu saja. Selalu akan dikejar oleh Allah. Nah, kita berbuat baling kepada Allah yang bukan syirik, mudah bagi Allah untuk mengampunkan. Mudah bagi Allah untuk memaafkan. Karena hubungan antara kita dengan Allah mabni ala rahmah. Dibangun atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah. Bahwa nam rahmatahu sabakat ghadabahu. Mendahului murkanya. Keterlanjuran kita. Kelupaan kita. Ketidaksengajaan kita itu mudah dimaafkan oleh Allah. Nah, tapi kalau sudah sampai kepada syirikan, kita tidak bertobat, itu tidak akan diampuni oleh Allah sama sekali. Nah, dan dawawin yang ketiga ini, dawawin ini antara antara kita dengan sesama kita, ini dawawin yang tidak akan dilepaskan oleh Allah. Memang hadisnya disebutkan dalam riwayat dari Bunda Aisyah kalau anda ingat lemah tapi maknanya seperti itu dipahami oleh para ulama. Sahih demikian. Nah, bahwa antara kita dengan sesama kita ada yang disampaikan tadi dalam khutbah tadi apa yang dinamakan apa? Muflis. Ya. Orang-orang yang bangkrut. Bukan orang yang ladir man, man ladir hamal wala dinar. Bukan orang-orang yang tidak lagi punya tidak punya lagi dinar dan dirham. Karena pada waktu itu nanti tidak lagi ada dirham, tidak ada lagi dinar. Yauma la yanfa'u malun wala banun pada hari yang tidak ada lagi gunanya harta dan anak illa man atallaha biqalbin salim kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat kita akan dibangkitkan bertemu lagi dengan orang yang mungkin membawa kambingnya disuruh mencari sebesar gunung Gak akan dicari di, nanti orang yang ah, kambingnya diambil ayamnya diambil seratus ribunya diambil Sejengkal tanahnya diambil, dikalungkan ke lehernya dan disuruh mencari di padang masyarakat itu untuk mengembalikannya. Nah, ini yang bahaya. Nah, tidak bisa tidak ada itu dalam sebagian. Nah, belum lagi nanti kalau sudah sampai di kantara tidak bisa mengembalikan itu semua. Pahala-pahala kita diserahkan kepada korban. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa kadzalika lam yuqaddirhu haqqa qadrihi man hana alaihi amruhu fa'asa. Tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya orang yang rendah perintah Allah itu dalam pandangannya lalu dia langgar. Dia durhakai. Wa nahyahu, dia anggap perintahnya larangan-larangan Allah itu begitu remeh. Farzakabahu lalu dia kerjakan larangan Allah. Dan perhatikan, Dua perkara ini berbeda kata Ibnu Qayyim. Melanggar perintah jauh lebih berat. Ada 21-20 poin, 20 sisi. Kenapa melanggar perintah itu lebih berat daripada melanggar larangan? Orang yang melanggar perintah tidak mau menjalankan perintah itu muncul dari dirinya apa? Kibir. Merasa hebat, merasa lebih dari yang memberi perintah atau untuk menjadi sesuatu yang diperintahkan. Seperti iblis merasa lebih daripada Adam. Kenapa anda kenapa Kau perintahkan aku sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah. Sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Nah, Anak sayurun minhu. Berangkat dari situ. Maka menjadi makhluk yang malunin sepanjang masa. Tapi Adam yang mendorong dia untuk melakukan pelanggaran itu adalah hirsnya. Ketamakan, ambisi, antusias, keinginan, dorongan. Itu melanggarnya ini terjadi. Nah, melakukan apa yang dilarang oleh oleh Allah. Itu membuat dia, tapi dia cepat sadar. Cepat sadar karena nah, dorongan ini kalau sudah tidak ada dorongan selesai. Datang kembali kesadaran. maka mudah dia taubat dan diampuni oleh Allah, diterima oleh Allah. Tapi subhanallah seperti yang diceritakan beliau. Nah, Khatib tadi hanya karena satu kesalahan dan itu memang amrun aradahullah Adam dikeluarkan dari dari surga Fala rahimahullah wa haqqahu fadhayya'ahu dan tidaklah memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya orang yang rendah menganggap remeh hak Allah lalu dia telantarkan menganggap remeh hak-hak Allah lalu dia telantarkan hak tersebut. Wadakarahu, wadikrahu fa'ahmalah. Menganggap remeh zikir kepada Allah lalu dia biarkan begitu saja. Wa ghafala anhu dan hatinya lalai mengingat Allah. Subhanallah, betapa sering terjadi pada kita. Kelala, kelalaian. Zikir ini sering kita lewatkan. Masih berani kita mengakui sebagai salafi? Kah? Masih berani kita mengatakan kita adalah seorang muwahhid? Kah? Murni? Ma'ajhalana. Alangkah bodohnya kita. mana? Alangkah bolimnya kita seperti itu kalau gitu. Pantas kita. Dikatakan makhluk yang balum dan jahul. Betapa seringnya orang kita menyanyiakan zikir zikrullah. Betapa seringnya lalai hati kita dari zikrullah. Tapi berani kita menepuk dada sebagai seorang anak. Ya. Betapa banyak pula hak Allah yang kita sia-siakan. Hak untuk yuta wala yud wala yu'sa. Hak untuk yudkar wala yunsa. Yushkar wala yufar. yuwah hak untuk yuwahat ditauhidkan untuk kita ikhlas kepadanya untuk tawakal hanya kepadanya untuk tidak takut kecuali kepadanya dan hak-hak yang lainnya terkait dengan nama-nama Allah bahkan juga termasuk hak Allah juga memuliakan apa yang jadi syiar-syiar Allah Qala rahimahullah wa hawahu atharun indah min talabi ridha Termasuk orang yang tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya adalah orang-orang yang hawa nafsunya lebih penting baginya daripada ridha Allah, daripada mencari ridha Allah. Wa ta'atul makhluqi ahammu indahu min ta'atillah. Taat kepada makhluk lebih penting baginya daripada taat kepada Allah. Falillahil fadlatu min min qalbihi wa ilmihi. Falillahil fadlah bagi Allah cuma sisa-sisa dari hatinya. Hatinya dipenuhi dengan semua urusan dunia. Kalau pas teringat saja kepada Allah. Semua ilmunya dicurahkan untuk selain Allah. Kalau pas teringat baru dia ingat Allah. Falillahil fadalatu min qalbihi wa ilmihi wa qawlihi wa amalihi wa malihi. Jadi Allah itu cuma dapat sisa. Pantas ini. Ya ahlas sunnah. Pantas ini diminum nah, ada dalam diri seorang yang mengaku dirinya salafi. La budda an natuba illallah. Mesti banyak-banyak kita bertobat kepada Allah. Betapa sering Allah itu cuma dapat sisa dari 24 jam urusan kita waktu kita. Dari sekian banyak ilmu kita, ucapan-ucapan kita, amalan-amalan kita, harta kita, Allah cuma dapat sisa. Wasiwahul muqaddam fi dzalik sementara selain Allah itu selalu kita dahulukan kepentingan istri, kepentingan anak, dan yang lain. Liannahu muhim indah. Karena itulah yang lebih penting di sisi kita. Yastakifu binabarillahi ilaihi wa tila'ihi alaihi. Menganggap ringan, menganggap remeh perhatian Allah kepadanya dan pengetahuan pantauan Allah terhadap kepadanya. Tidak merasa malu kita bahwa setiap saat Allah melihat kita. Tidak merasa risih dan segan ketika kita berada di dalam perkara yang Allah tidak suka. Tidak didapati oleh Allah, tidak kenal kedapatan pada tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Ringan itu semua. Allahumma inna nabra'u an yakuna fina syai'un min dhalika aw aqal min. Diulang-ulang. Allahumma inna nabra'u an yakuna fina syai'un min dhalika aw aqal min. Ya Allah kami berlepas diri seandainya ada sebagian ini di, pada diri kami atau minimalnya walaupun itu sedikit wa nas'aluka subhanak an tarzuqana min fadlika ma tu'inana ma tu'inuna bihi ala an naqnu an naqdiraka an nuqaddiraka haqqa qadrik ala an naqdiraka haqqa qadrik dan kami mohon kepada engkau ya Allah maha suci engkau agar engkau memberi kami rizki dari karuniamu apa yang dapat membantu kami dengan karunia tersebut memuliakan engkau dengan semulia-mulianya nah kemaksiatan kelalaian kebidaahan itu bentuk-bentuk perbuatan nah ini ma qadarullah haqqa qadrihi luas jadi nama dua ayat ini kalau yang satu sisi dalam ayat yang surah Al-An'am Allah menyatakan ma qadarullah haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai. Mereka tidak menganggap adanya bernahnya Allah menurunkan sesuatu ke muka bumi ini. Ya. Tidak pernah menurunkan Al-Quran. Tidak pernah mengutus orang Rasul. Nah. Dan seterusnya. Masuk dalamnya perbuatan maksiat kita, yang itu berarti apa? Anak dua. Perintah Allah itu kita anggap remeh. Atau larangan yang kita anggap remeh. Perintahnya kita anggap remeh. Malas menggan untuk mengerjakannya. Larangan yang kita anggap remeh. Enak kita mengerjakannya. Nah, tahin, Maka curigai diri masing-masing. Nilai. Hasibu. Qabla antuhasabu. Hisab diri kita masing-masing sebelum kita dihisap oleh Allah. Perbanyak mumpung masih bulan Rajab, masih menjelang Ramadan. Perbanyak taubat. Perbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Betapa banyak kita melakukan yang seperti ini. Baik, itu intinya paragraf atau bab bab ini. Kemudian beliau menunjukkan hadis. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa habrun minal ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang salah seorang dari ulama-ulama di kalangan Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Wahai Muhammad, ini tanda mereka kurang akhlak memang kepada Rasulullah." Ya, nah. Inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba wal aradina ala isba' والشجر على إصبع والمال على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على على إصبع membaca isba isba itu sembilan ya nah isba isbi isbu asba asbi asbu usbu sah sembilan ini anda baca tadi sengaja isbi tadi yang enak jadi kalau isba kan dari bawah ke atas nah Mananya sama. Jamaknya asabi. Buktinya usbu dalam satu hadis kan ada yang baca nah qulubul ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman usbu'ain. Bisa juga dibaca isba'in. Baik. Qala rahimahullah bahwa Allah mengatakan kami dapati dalam kitab mereka mungkin bahwa Allah menjadikan langit-langit itu di atas satu jari, meletakkan bumi-bumi di atas satu jari, dan syajar pohon-pohonan di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk wasair al khalqi di atas satu jari. Fayaqul lalu Allah berkata, "Anal Malik, akulah maharaja, penguasa, pemilik." Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu tasdiqan biqaulil khabr. Nabi SAW tertawa mendengar perkataannya sampai terlihat gerahamnya. Apa sebabnya? Membenarkan. Karena membenarkan ucapan ulama Yahudi tersebut. Nah, dan ini seringnya demikian. Jadi kalau misalnya di, ada sebagian menerangkan dahnya Nabi SAW karena mengingkari, nah, dari sisi mana? Kalau yang kebiasaan beliau enggak. Nah, ya. nah kalau beliau senang setuju, dia tertawa. Tapi kalau tidak setuju, berubah wajah beliau. Ya, merah atau bahkan mengucapkan apa? Subhanallah, subhanallah. Atau Allahu Akbar, takjub. Nah, seperti kisah dalam perang Hunain, para sahabat minta ya Rasulullah ij'al lana dzata anwar kama lahum dzatu anwar. Allahu Akbar, kaget. Nah, takjub mengagungkan Allah, membersihkan Allah, memuliakan Allah. Nah, ini beliau tertawa sampai terlihat Gerahamnya membenarkan. Nah, berarti ini apa ucapan-ucapan Haber ini benar. Nah. Ya, benar. Di sini juga berarti Rasulullah mengisbatkan, mentakrir sunnah itu tiga. Sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Ini takrir dari Rasulullah bahwa Allah punya jari. Summa qara'a Rasulullah SAW wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Nah, untuk untuk menjalinnya ya, bahwa itu semua digenggam oleh Allah pada hari kiamat. Nah, bagaimana? Ya sudah. Jangan membayangkan, jangan menimbang-nimbang dengan ukuran. Berarti jari Allah itu sebesar enggak bisa, enggak. Laisa kamitslihi syai'. Sebagaimana zat Allah berbeda dengan makhluknya, seperti itu juga sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, semua yang dinisbahkan kepada Allah itu sesuai dengan keadaan Allah, kebesaran Allah. Nah, kata apapun sifat apapun yang disandangkan kepada sesuatu itu mengikuti sesuatu yang dia melekat padanya. Nah, disandangkan kepada manusia ya itu sesuai dengan keadaan manusia. Disandangkan kepada benda mati, ya sesuai dengan benda mati. Kita sering kasih contoh apa? Kur kaki. Nah, kaki. Mobil punya kaki. Meja punya kaki. Manusia punya kaki. Bukit juga punya kaki. Ya kan? Semua beda. Itu baru makhluk. Kaki meja dengan kaki kursi beda. Kaki langit dengan kaki bukit beda. Dengan kaki manusia apalagi. Kaki manusia sesama manusia dengan binatang juga berbeda. Nah, Walillahil matalul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Laisa kamitslihi syai'. Kalau Rasulullah sudah menyatakan menyini takrir, menyetujui, jangan dibayangkan betapa betapa besarnya ukurannya, tapi sempurnanya. Nah, sebagaimana agungnya, sebagaimana mulianya, sempurnanya Allah, seperti itulah sifat sifat Allah. Ini prinsip ahlus sunnah. Baik. Al-ayah. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim Rasulullah nah, dia mengatakan wal jibala wasyajara ala isbi'. Nah, gunung dan pohon di atas satu jari. Tsumma yahuzzuhunna kemudian Allah menggoncangkannya, menggoyangnya. Fayaqul anal malik anallah. Wa fi riwayatin lil Bukhari dalam riwayat Bukhari, yaj'alu samawati ala isba' wal ma'a was ala isba' wa sa'iral khalqi ala isba'. Allah meletakkan bumi melangit-langit di satu jari, air dan tanah satu jari dan seluruh makhluk di atas satu jari. Akhrajah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah. Ya, betapa mulianya. Nah, mereka orang-orang hadir Yahudi. Nah, kalau mereka artinya Rasulullah menyanyi tertawa, menyetujui apa namanya? menyetujui membenarkan ini karena memang nah, ada jadi ternyata apa yang disampaikan keterangan beliau dan beliau senang selalu gembira ketika menyampaikan suatu bayan penjelasan ternyata nah orang-orang Yahudi ini dalam hal ini orang-orang Yahudi yang mengakuinya pun itu menyebutkan satu kenyataan kebenaran ada mesdaknya pembenarannya di dalam di dalam Al-Qur'an di dalam syariat yang mulia. Qala wali Muslim an Ibnu Umar marfu'an. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar marfu artinya disampaikan nah, sampai kepada Rasulullah yatwillahu samawati yaumal qiyamah Allah melipat atau menggulung langit pada hari kiamat kata yisijilli lil kutub seperti menggulung lembaran-lembaran catatan summa ya'khudhuhunna nabiyadihi yumna kemudian menggenggamnya mengambilnya dengan tangannya kanan dengan kanannya dengan tangan kanannya summa yaqulu anal malik Ainal jabbarun. Kemudian Allah berkata, akulah al-malik. Mana para penindas? Jababirah. Ainal mutakabbirun. Mana dia orang-orang yang sombong menganggap dirinya hebat? Sumayatwil arabina sab'an. Kemudian melipat bumi yang tujuh. Sumayakuduhun nabi shimalihi. Kemudian menggenggamnya dengan kirinya. Sumayakul. Kemudian berkata, anal malik. Ainal jabbarun. Ainal mutakabbirun. Menunjukkan kekuasaan Allah. Isbat bahwa Allah punya nah, tangan. Dalam riwayat lain memang disebutkan bahwa kilta yadaihi yaminun. Maknanya kata para ulama, yamin dua tangan Allah itu yamin, itu ini dua kedua tangan Allah itu artinya penuh berkah, penuh dengan kebaikan. Karena ada di riwayat dan di sini yang satu yang yumna, yang lainnya shimal. Kalau waru ya, ya. Wallahu alam. Ya, artinya bagian memang ada yang mengartikan itu memaknakan itu lawan dari yumna ini tadi. Waruya an Ibn Abbas qala mas samawati sab'u wal araduna sab'u fi kafir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Ini menggambarkan lagi isbat sifat kaf bahwa Allah punya tangan. Kalau tadi jari. Itu disebutkan dalam nah dengan tauhid di sini dengan sifat dengan sifat nah tamrid wallahu alam Ibnu Jarir menyebutkan bahwa ini Ibnu Abbas ada mengatakan ya, mungkin ada mensahihkan dengan itu ya yang dari ini sahih dan yang dhaif itu dari Abbas bin Abdul Muthalib nah langit yang tujuh dengan bumi yang tujuh itu di tangan Ar-Rahman itu tidak lain seperti khardalah di tangan kita ini untuk menunjukkan kecilnya bukan untuk menunjukkan besar ukuran tangan Allah bukan nah untuk isbat ya betapa kecilnya nah kita ini di di hadapan Allah bumi dan langit yang seluas seperti ini dan kita setitik debu entah sepersekian berapa milinya bandingan dengan langit dan bumi ini ternyata langit yang tujuh yang luasnya seperti ini Bumi yang tujuh yang luasnya seperti ini ternyata seperti biji kecil. Nah, kalau kita bandingkan tangan kita dengan biji, bukan bandingkan tangan kita dengan tangan Allah, tapi bandingkan betapa biji dengan tangan kita itu kecilnya biji tadi, ya. Kecilnya biji itu. Nah, bumi yang luas ini ternyata langit yang luas ini ternyata sangat-sangat kecilnya di di hadapan Allah. Tidak ada arti, tidak ada artinya. Wa qala Ibnu Jarir haddatsani Yunus qala akhbarana Ibnu Wahb qala qala Ibnu Zaid haddatsani Abi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masamawatu sab'u fil kursi illa kadarahima sab'atin ulqiyat fit tursin arona turs perisai itu seperti ini nutupi ya nah uang logam tujuh diletakkan di atas perisai itulah ukurannya Eh, istilahnya bandingannya betapa masih banyak tersisa betapa luasnya kursi Allah betapa besarnya kursi Allah nah dibandingkan langit yang tujuh dan bumi yang yang tujuh nah begitu kecil ternyata langit dan bumi ini dengan kursi Allah padahal itu disebutkan dalam riwayat Ibn Abbas ini yang dipilih oleh para ulama kursi itu mau maudhi pada rahman Tempat kedua kaki Ar-Rahman. Nah, itu baru. Subhanallah. Nah, belum lagi arsnya ya, nanti disebutkan lagi. Nah, Qala wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Ibnu Jarir juga disahihkan oleh Syalbani, Yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yakul "Mal kursi fil arsi," bandingkan antara kursi dengan ars illa kahalqatin min hadidin ulqiyat baina dhahrai falatin minal ard falatin minal ard ini tanah jauh seluas mata memandang nah itu lemparkan gelang-gelang besar yang mungkin antum tahu untuk pintu gerbang pintu rumah tahu ya pintu besi gelang-gelang besi yang biasa untuk pintu pintu gerbang itu Nah, itu lemparkan ke tanah yang luasnya sudah nah, sunyi. Kalau kita pandang dari sini, tepi-tepi sampai nampak gedung-gedung itu. Solo baru. Kalau kosong lengang semua, nah, seperti itulah mungkin bandingannya. Bukan sekedar lapangan bola. Kalau kalau misalnya dengan lapangan bola 90 kali berapa? 80, 100 kali 100 kali 90 itu pun sudah kecil. Apalagi kalau namanya Ardil Falah ini luasnya luar biasa. Nah, jauh mata memandang. Nah, itu bandingannya kursi dengan ars. Nah, seperti halkah min hadid, gelang besi yang dilemparkan ke atas tanah yang sunyi. وعن وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين سماء الدنيا ini di subhanallah nah disebutkan rijalnya rijal sahih jarak antara langit dunia yang kita lihat ini yang ada bintang-bintangnya ini baina sama'i dunya wallati taliha khamsumi'atin an langit dunia yang di depan mata kita ini dengan langit yang kedua itu jaraknya 500 tahun Ada yang belajar fisika di sini? Hmm. Coba dihitung. Wa baina kulli sama'in 500 am. Antara langit yang satu dengan berikutnya itu 500 tahun. Wa baina sama'is sabi'ah wal kursi 500 an. Antara langit yang ketujuh dengan kursi itu 500 tahun. Wa baina kursi wal ma antara kursi dan air itu 500 tahun. Wal arsu fauqal ma dan ars Allah di atas air. Wallahu fauqal arsy dan Allah di atas arsnya. La yakhfa alaihi min a'malikum. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari amalan kamu sedikit pun. Apa isyarat di sini? betapa agung dan besarnya Allah, betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Masih beranikah kita untuk melanggar hak-hak Allah? Masih beranikah kita tidak memerhatikan hak-hak Allah, melanggar perintahnya, melakukan apa yang dilarangnya? Menganggap remeh ketaatan kepada Allah lebih penting riba orang lain daripada riba Allah? Inilah pertanyaannya kekuasaannya seperti itu apalagi disebutkan dalam ayat ini beliau sengaja mem, apa, menukilkan dengan berdalil dengan ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah pada hari kiamat nanti tidak ada satupun yang lolos nah. Ainal mafar la la wazar kalla la la wazar tidak ada tempat untuk berlari untuk menghindar tidak ada tempat untuk melarikan diri untuk mengelak mau kemana dibandingkan tadi dengan yakni bumi langit yang kita sepersekian mili dengan dibandingkan dengan bumi ini itu masih seperti biji di tangan kita yang kecilnya seperti itu habatus sauda tahu ya nah seperti itu bumi ini kita dengan bumi ini begitu kecilnya kita nah bumi dan langit yang tujuh yang luasnya seperti ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah nah walaupun Allah jauh seperti itu jaraknya antara satu langit dengan langit berikutnya Bahkan di dalam riwayat Ibnu Abbas, dalam riwayat Abbas bin Abdul Muthalib yang terakhir itu diterangkan ketebalan. Ketebalan antara langit Nah, dengan permukaan yang di sebelah sananya itu 500 tahun perjalanan. 500 tahun. Bayangkan jarak antara Madinah dengan Syam itu satu bulan perjalanan. Dengan berunta, dengan kendaraan, unta, itu satu bulan perjalanan. Dari Madinah ke Irak satu bulan perjalanan. Ya? Nah, itu baru jarak di bumi. Bayangkan nah, cuma satu bulan perjalanan. Bagaimana dengan yang 50 yang 500 tahun? Berapa bulan itu? Satu bulan 12 hari. Eh, <laughs> satu tahun 12 bulan. 12 kali 500 berapa itu? 6000. Ya, 6000 bulan. Betul ya? Berapa kali? Berarti 6000 kali bolak-balik. Ya, 6000 kali bolak-balik Mekah dan ke Mesir atau ke Irak. Qala rahimahullah. Akhrajah Ibnu Mahdi Abdurrahman bin Mahdi an Muhammad bin Salamah an Asim an Zir an Abdullah Zir bin Hubaish an Abdullah bin Mas'ud ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق banyak jalannya dalam kitab beliau Al-Ulu lil Ali Waffar. Nah, yang terakhir. Wa anil Abbas bin Abdullah radhiyallahu an, Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW hal tadruna kam baina samai wal ard tahukah kamu berapa jarak antara bumi dan langit qulna Allah wa rasuluhu alam qala bainahuma masiratul khamsmiati sana jaraknya apa 500 tahun perjalanan wa baina kulli samain ila samain masiratu khamsmiatin sana khamsmiati sanatin antara satu satu langit ke langit berikutnya 500 tahun perjalanan wa kisafu wa kifafu dan tebal kulli samain masiratu khamsimi'ah asana Masing-masing tebalnya berapa? 500 tahun perjalanan. Bayangkan 6000 kali pulang pergi. Wa baina sama'i sabi'ah wal ars bahrun. Antara langit yang ketujuh dengan ars itu ada laut, air. Baina asfalihi wa alah kama baina sama'i wal 500 tahun. Wallahu subhanahu wa ta'ala fawqa dhalik. Allah di atas semua itu. Walaysa yakfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Tapi tidak ada amalan yang tersembunyi bagi Allah dari perbuatan manusia. Begitu kuasa, begitu besarnya Allah, begitu hebatnya Allah. Kenapa masih ada di antara kita yang nah, lam yuqaddir hu haqqa qadrih Apakah tidak sepantasnya kita untuk berbanyak taubat? Nah, banyak yang kita langgar dari perintah Allah, banyak yang kita kerjakan dari larangan Allah, banyak dari hak Allah yang tercecer. Sering Allah itu cuma mendapat sisa dari dari apa yang kita miliki. Nah, hanya mendapatkan sih sisa waktu 24 jam. Berapa yang kita pakai untuk sholat? Yang benar. Nah, ya. Nah, seringnya kita sholat sekedar menyelesaikan kewajiban. Nah, itu waktu. Sunnah subuh. Padahal cuma lima menit. Kadang-kadang seringnya malah lebih dari lebih cepat dari itu. Baik, kala, kala Syekh rahimahullah. Nah, ini jadi koreksi. Makanya eh, kata para ulama yang mensyarah hadis eh, kitab ini seperti Syekh Muhammad bin Shalih al penutup bab yang penutup kitab ini dengan ayat ini luar biasa indahnya. Luar biasa me menggetarkan. Kenapa? Mengingatkan kita, mengingatkan kita menjadi rambu-rambu bagi kita, bekal bagi kita. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang, yang disebutkan di awal-awal, tidak terpenuhi atau makan kita, nah, bisa jadi termasuk. Sesuai kita memperhatikan betapa agungnya, betapa mulianya hak Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita kita penuhi. Nah. Qala rahimahullah. Allah ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Firman Allah tidak mereka nah, tidaklah memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya Padahal bumi semuanya dalam genggamannya pada hari kiamat atau ayat yang sebelumnya. Ya surat Al-An'am Al anam al al itu. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala syai' ala alam ala basharin min syai'. Tidaklah Allah menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Ini nah, perbuatan seperti ini berarti tidak memuliakan Allah. Nah, khatam al-musannif nah, penulis Syekhul Islam mengakhiri beliau rahimahullah mengakhiri kitabahu bihadhihi terjemah dengan jebab ini wa dzakara an-nusus ad taala ala 'azamati rabbil 'azim wa kibriyaihi beliau paparkan dalil-dalil yang menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah serta kebesaran Allah kemegahan Allah wa majdahu kemuliaan Allah wa jalalahu keagungan Allah semuanya maknanya sama wa khudu' al-makhluqati bi asriha li 'izzihi. Nah. Dan tunduknya seluruh makhluk kepada keperkasaan Allah. Lianna hadhihi an-nu'ut al-'azimah. Karena keadaan-keadaan yang mulia agung ini alladzi wal wal awsafil kamilah wal awsafil kamilah dan sifat-sifat yang sempurna ini akbarul adillah akbarul adillati wal barahin, dalil dan bukti terbesar ala annahul ma'bud wahdah, bahwa dia adalah yang disembah satu-satunya. Dengan semua pengertian makna ibadah, Ibadah kalau zat yang seperti ini pantaskah kita untuk melecehkan haknya? Pantaskah kita untuk menyini kurang dalam mensyukurinya? Pantaskah kita untuk ini apa haknya terkait dengan namanya, terkait dengan nah, sifatnya dengan perbuatannya Al-Mahmud wahdah yang terpuji satu-satunya alladhi yajibu an yabdula lahu yubdala lahu ghayatul dhulli wa ta'zim wa ghayatul hubbi wa ta'alluh yang wajib untuk kita itu atau untuk dia diserahkan kepadanya kehinaan menghinaan diri secara total dan ta'zim dengan sepenuh cinta dan ketergantungan kepada kepadanya. Wa annahul haqqu wa ma batil dan bahwasanya dialah yang hak dan segala sesuatu yang dijadikan tempat sandaran, yang dijadikan tempat bergantung, yang dimintai adalah batil. Wa hadhihi haqiqatut tauhid wa lubbuhu wa ruhuhu wa sirrul ikhlas. Inilah hakikat tauhid, inti dan roh tauhid dan inilah rahasia keikhlasan. فنسأل an yamla'a قلوبنا min ma'rifatihi wa mahabbatihi ilaihi wal inabati ilaihi innahu Kita minta kepada Allah agar mengisi hati kita dengan sepenuh-penuhnya ma'rifat kepadanya, cinta dan inabah kepadanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Dermawan lagi Maha Pemurah. Wa hadza akhirut ta'liq al-mukhtasar, ini ringkasan ta'liq dan komentar ulasan yang ringkas dari kita bertauhid, wa tawdih wa dan penjelasan tujuan-tujuan makna-makna yang dimaukan dari tauhid ini. Wa hawa min gharari masail tauhid dia menghimpun kedalaman masail-masail tauhid wa min at-taqasim wa tafsilatin nafi'ah juga pembagian dan rincian-rincian yang bermanfaat jadi kita mengerti tentang mana tauhid akbar, apa tauhid uh, tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, mana syirik akbar, syirik asghar dan syirik yang khafi. Nah, mala yastaghni anhu raghibun fi hadzal fan yang tidak mungkin dilepaskan begitu saja orang-orang yang cinta bidang ini yang sun yang senang belajar tauhid alladhi huwa aslul usul yang merupakan landasan semua pokok usul wa bihi taqumul ulumu kulluha yang dengan inilah dengan tauhid inilah tegaknya semua ilmu. Walhamdulillah yang ala taisirihi wa minnatihi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Segala puji bagi Allah atas kemudahan yang diberikannya dan karuniaNya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya dan juga keselamatan. Nah, qala rahimahullah kita lihat masail panjang. Al-ula tafsir qawlihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Tafsir bahwa bumi ini semua dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Ini maknanya ini disebutkan dalam hadis kabar tersebut. Mana artinya genggaman itu kan dengan jari. Ya, tentu dengan sesuai dengan jari jemari Allah sesuai dengan zat Allah. Nah. Asalnya anna hadhihi al ulum wa amsalaha baqiyatun indal yahud alladzina fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam lam yunkiruha wa lam yata'awwaluha. Ilmu ini dan yang semisalnya dan ilmu-ilmu lainnya juga masih ada. Ilmu tentang Allah itu masih ada di zaman pada sisa enam, yakni tersisa pada orang-orang Yahudi. Artinya mereka paham. Buktinya mereka menyampaikan itu kepada Rasulullah. Yang kami dapatkan dalam kitab kami. Dalam ilmu kami itu ada seperti ini. Nah, sampai di zaman Nabi SAW dan mereka tidak mengingkari dan tidak mentakwilkannya seperti orang-orang sekarang. Orang-orang yang datang setelah para sah sahabat mereka takwilkan jari itu apa, mereka takwilkan wajah itu apa, mereka takwilkan tangan itu apa. Nah, ini padahal mereka orang Yahudi tidak mentakwilkannya. Dan juga para sahabat tidak ada mereka bertanya pada Rasulullah, jari seperti apa ya Rasulullah? Asalisa anna al-habra lamma dzakara li Nabi sallallahu alaihi wasallam saddaqah. Ya, bahwa ulama tersebut ketika dia menyebutkan kepada Nabi tentang sebagian sifat-sifat Allah itu Nabi membenarkannya. Wa nazal al-Qur'an bi taqriri dzalik dan turun Al-Qur'an membenarkan mengakui itu. Artinya ini menurut beliau sebagai tafsir atau sebagai sababun nuzul turunnya ayat itu tidak. Tapi beliau menyebutkan bahwa apa yang dikatakan oleh Yahudi itu ada di dalam Al-Quran. Bahwa atau apa yang di dalam Al-Quran itu orang Yahudi pun tak tahu kebenarannya. Nah, yang beliau berdalil dengan mana fadzah. Nah, Ar-rabi'ah wa qu'ud minhu sallallahu alaihi wasallam lamma dhakar al-khabru hadal ilma al-'azim. Adanya tertawa Rasulullah SAW ya. ketika ulama tersebut menyebutkan ilmu yang agung ini, ilmu tentang sifat Allah. Al-khamisah At-tasri bi dzikril yadain. Terang-terangan disebutkan di situ dua tangan, menyebutkan dua tangan. Wa anna samawati fil yadi yumna wal aradina fil ukhra. Bahwa langit-langit di tangan kanan dan bumi yang di yang lain. Nah, mungkin ini apa dari pernyataan beliau dalam hadis itu bisimalihi ya'khudhu bisimalihi. Ini nah sebagian ini itu dari mana ya'khudhu bi bi nah itu menunjukkan ya, apa mereka mereka memahami dengan nah, tangan yang lain. Wal arabina fil ukhra. Ya, tentu dengan kembali tadi seperti tadi laisa kamitslihi syai'. As-sarisah tasrif tasmiyatiha asy Terang-terangan disebutkan di situ namanya asy kiri. As-sabi'ah dzikrul jabbarin al-mutakabbirin inda dzalik disebutkan di situ orang-orang yang menindas dan orang-orang yang sombong. Nah, apa yang mereka sombongkan? apa yang mereka angkuhkan, mereka menindas orang lain, makhluk lain. Sementara mereka dan padahal semua yang ada di alam semesta ini dalam genggaman Allah. As-saminah yang kedelapan qauluhu ka khardalatin fi kafi ahadikum. Perkataan Rasulullah benar ini bahwa langit dan bumi ini besarnya seperti ini dan manusia sangat kecilnya diukur dengan bumi ini Ternyata luasnya, besarnya langit dan bumi itu di dalam di, apa, di dalam genggaman Allah seperti biji di tangan kita. Betapa kecilnya kita ini dia di hadapan Allah. makhluk makhluk ini. Atasnya idhamul kursi bin nisbah ila samawat. Besarnya kursi dibandingkan langit yang tujuh. Nah, seperti apa tadi? Nah, perisai, ya, seperti logam dengan perisai buang logam. Al-ashirah, al-ashirah ke-10, nizamul arsi bin nisbati ilal kursi, seperti gelang yang dilemparkan ke tanah yang sunyi lengang. Nah, besarnya ars dibandingkan dengan kursi. al hadiyat al ta'asyara annal arsa zairul kursi wal ma' Ars itu bukan kursi, bukan a, bukan air. Nah, kursi itu disebutkan oleh dalam hidup Ibn Abbas, maudhi' tempat pada mai rahman, dua kaki ar-Rahman. Asaniyata ta'asyara kam baina kulli sama'in ila sama' antara jarak antara satu langit ke langit yang lain. Nah, itu yang sahih. Ya. Nah, ada pun yang menyebutkan tebalnya itu lemah. kata asyar kam baina sama istabiah wal kursi. Betapa berapa jarak antara langit yang ketujuh dengan kursi. Nah, Arwah kata asyara kam bayna kursi wal ma antara kursi dan air 500 tahun perjalanan. Al-khamisata An annal arsa fawqal ma ars di atas kursi, ah, di atas air. sata asyarah anna Allah fawqa ars bahwa Allah di atas arsh. Sabiata asyarah kam baina sama'i wal arsh. Betapa jarak antara bumi dan langit. Berapa jadinya jaraknya? Sekian ribu tahun perjalanan, 3500 tahun perjalanan. 3500 tahun perjalanan. Nah, itu belum ditunjukkan ketebalannya Saminata asyara kisafu kulli sama'in khamsumiyati sana. Tebalnya masing-masing langit 500 tahun perjalanan. Nah, ini yang lemah. Atasiyata asyara annal bahra alladhi fawqa samawat wa baina a'lahu asfalihi masirata khamsumiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan laut yang di atas langit langit itu antara yang yakni permukaan dan dasarnya itu 500 tahun perjalanan pula wallahu a'lam bishawab hitunglah kalau dengan perhitungan kita betapa jarak antara kita dengan langit itu jauhnya tapi disebutkan dalam hadis tadi nah la min amali bani adam syai nah, tidak ada satupun yang tersamarkan tersembunyi dari perbuatan kita itu di di hadapan Allah itu yang lahir yang batin pun juga demikian. Jangan dikira cuma yang lahir saja. Jangan dikira yang lahir saja. Yang batin yang tersembunyi dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Itu pun diketahui oleh Allah. Nah, dan itu dihisap. Dihisap belum tentu dihadap ya. Tapi Allah peringatkan seperti itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah dihisap. Apa jawaban kita? Nah itu loh. Yang kita perhitungkan itu apa jawaban kita. Kalau ditanya, mikirin ini, mikirin itu apa? Nah, untuk apa? Karena apa? Nasallallahu yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نسأل الله أن يرزقنا علما ينفعنا ويبارك لنا فيما علمنا والله أعلم بالصواب Nah, kita mohon kepada Allah, Allah memberikan ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberi berkah apa yang Allah ajarkan kepada kepada kita dan Allah bimbing, Allah memberikan topik kepada kita untuk mengamalkannya. Nah, untuk mengamalkannya. Dan mereka yang sudah memiliki kemampuan hafal matanya juga memahami lazim lahu an yuballigha au yudarrisa au yu'allima ikhwana au man la ya'lam nah ala qadri faqatihi semampu dia untuk dia ajarkan supaya dia tidak lupa supaya ilmunya supaya dia tetap ingat ya supaya dia tetap tetap ingat mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk tetap dan untuk ini ya, di atas al-haq dan membersihkan hati kita dari kekotoran-kotoran syirik yang bisa mengotori tauhid kita dan keikhlasan kita wallahu alam bisawab walhamdulillahirabbil alamin selesai pelajaran kita kitab tauhid nah pelajaran berikutnya menyusul